Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada kitab syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh al-syeikh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah taala. Sekarang kita berada pada permasalahan yang ke 28. Yang mana permasalahan ini sering kita jumpai yang dikenal dengan naam taasub madhabi. Nah, seorang itu taasub fanatik dengan madhabnya masing-masing tidak berlandaskan dengan dalil Al-Quran, tidak pula dengan As-Sunnah, namun yang diucapkan oleh gurunya itu yang diterima, yang diucapkan oleh syekhnya itu yang diambil dan yang semisalnya para fikum. Nah, Inilah yang berbahaya sekali. Jadi kita dituntut tidak para untuk taasub. kita dituntut untuk mengikuti dalil. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sebagai pengekor, bukan sebagai mukallid, dan yang semisalnya barakallahu fikum nam. Tapi kita dituntut untuk mengikuti dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya Ari lamma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang yang telah diturunkan eh, kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan atau selain daripada dalil. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini Rafdu ma indahum, rafdu ma inda ghairihim minal haq. Ya, termasuk masalah jahiliyah. Permasalahan atau ritual yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah menolak eh, menolak perkara yang ada pada selain mereka berupa kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran, ada al-haq, tapi yang membawa adalah selain mereka, mereka tidak mau mengambilnya. Tapi ini kalau kita telusuri hanya omong kosong saja cuman pengkelabuan dalam artian mengelabui manusia. Nah, barakallahu fiikum. Nah, seperti itu, ta'assub, fanatik dengan syekhnya dan gurunya. Kalau kebenaran yang bersumber selain dari gurunya tidak diambil. Kalau kebenaran yang bersumber dari selain syekhnya tidak diambil. Itu sangat keliru barakallahu fiikum. Nah, karena kita eh, kita ahlu sunnah wal jamaah tidak ta'assub madhabi. Kita bukan hambali, bukan maliki, bukan syafi'i, bukan pula hanafi. Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah yang berupaya senantiasa meniti jejak generasi salafun salih sejak dini. Nah, berupaya untuk senantiasa mencontoh Al-Qur'an dan As-Sunnah, berupaya untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafun salih. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini. Ala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu ats-tsaminatu wal 'ishrun. Permasalahan yang ke-28 annahum la yakbaluna min al-haqqi illa alladhina ma'a ta'ifatihim. Annahum la yakbaluna min al-haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Bahwasanya termasuk perilaku atau ritual jahiliyah bahwasanya mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang bersumber dari kelompok mereka atau kecuali yang bersama kelompok mereka. Nah, seperti itu. Namun kalau kita telusuri itu hanyalah alasan belaka. Secara fenomena yang terjadi praktek yang dilaksanakan Walaupun mereka mengatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu, nah barakallahu fikum, tapi tidak benar barakallahu fikum. Nah, setelah hakikatnya mereka justru mengingkari semuanya. Nah, kita lihat sini. Kaqali seperti ucapannya, "Qalu nu'minu bima unzila alaina." Mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Nah, itu berupa Taurat. Tapi kita lihat prakteknya nanti. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan wa Allah taala Idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka, "Aminu bima anzalallahu ala Muhammad." Berimanlah kalian dengan apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan Al-Qur'an. Qalu justru mereka mengatakan, "Nu'minu bima unzila alaina." Kita hanya mau beriman ha, eh, dengan apa yang telah diturunkan kepada kita atau kepada kami ayat ala Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Naam wa yakfuruna bima wara'ahu kemudian mereka mengkufuri na'am barakallahu fikum yang selain daripada na'am Taurat tersebut nah, kufur terhadap Al-Qur'an kufur terhadap kitab-kitab yang lain itu sekedar alasan saja tapi wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum padahal Al-Qur'an na'am itu adalah kebenaran yang benarkan na'am terhadap apa yang bersama mereka Al-Qur'an adalah yang benarkan daripada Injil, Taurat, Nah, barakallahu fikum. Naam. Dan Injil dan Al-Qur'an itu yang membenarkan apa yang ada pada Taurat. Nah, seperti itu. Yaqulun mereka mengatakan nahnu nu'minu bit-Taurat allati unzilat ala nabiyyina Musa. Kami hanya beriman, mereka mengatakan kami hanya beriman terhadap Taurat yang telah diturunkan kepada nabi kita Musa alaihissalam. Wa Nabi nabi wara'ahu. Kemudian mereka mengkufuri, menolak dengan apa yang selain daripada Taurat wal Injil alladhi unzila ala Isa wal Quran alladhi unzila ala Muhammad. Perhatikan. Mereka mengkufuri menolak daripada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga menolak Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbahaya sekali. Dan kalau kita telusuri bagaimana kaum Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan nah barakallahu fikum Nabi Musa 40 eh, malam untuk Allah Taala menurunkan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya bagi enam kaumnya, tapi justru mereka malah membuat perkara yang sangat menyedihkan. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat patung sapi atau patung anak sapi kemudian mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk enam kufurnya mereka terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam wal billah. Jadi ucapan mereka, alasan mereka Kata mereka kami tidak beriman kecuali yang ada pada eh, Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, eh, sepertinya. Kecuali yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Padahal kalau kita telusuri tidak demikian. Nah, kita lihat di sini. Wa wal haqqu musaddiqan Padahal Nah, Injil al Quran musaddiqan lima fit Taurat bahwasanya Injil dan Taurat, eh, Injil dan Al-Qur'an itu kedua-duanya membenarkan terhadap apa yang ada pada Taurat. Nah, eh, membenarkan apa yang ada pada nah Taurat barakallahu fikum. Naam. Faradallahu alaihim bi annakum idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah mereka bi annakum kalau seandainya kalian ya, bahwasanya kalian idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa jika kalian benar-benar mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, fakaifa taqtuluna al-anbiya? Bagaimana kalian malah justru membunuh para anbiya, para nabi? Hal unzila ala Musa qatlul anbiya? Apakah diturunkan kepada Nabi Musa AS untuk membunuh para nabi? Hai Haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya, yaitu nam dari sisi mereka membunuh Nabi Zakaria dan juga membunuh Nabi Yahya Wahamu hammu Isa alaihissalam bahkan mereka berkeinginan kuat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Waliyadu bila hati-hati. Orang Yahud mereka sangat benci terhadap agama Islam ini. Orang Nasara demikian juga. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan rida kepadamu orang-orang Yahud, tidak pula orang Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan tuh. Mereka berupaya, berambisi semaksimal mungkin untuk merusak agama Islam, baik dengan nama Islam ataupun dengan ritual-ritual perbuatan perilaku, pakaian, gaya dan semisalnya. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Berhati-hati, jangan tertipu dengan enam eh, lincahnya bicara mereka. Jangan tertipu dengan gaya bicara mereka. Jangan tertipu dengan apa? Dengan ilmu yang ada pada diri mereka orang Yahud berilmu tapi tidak beramal. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murkai. Orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga Allah taala, na'am barakallahu fikum, eh, menghukumi mereka adalah orang-orang yang sesat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Farafa'ahu Allah wa asamahu minhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berkeinginan kuat membunuh Nabi Isa alaihi Allah Subhanahu wa taala mengangkat nah, Nabi Isa alaihissalam ke langit dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjaga Nabi Isa alaihissalam dari enam kejahatan mereka. Berarti Nabi Isa masih hidup, nah masih hidup. Dan nanti di akhir zaman akan turun. Bukan sebagai Nabi yang baru, namun sebagai pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi yang baru. Kenapa demikian? Karena Nabi kita telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau menyatakan, La ya, ba'di. Tidak ada Nabi lagi setelahku. Jadi bagaimana turun Nabi Isa AS di akhir zaman? Turunnya Nabi Isa AS di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Nah, barakallahu fikum bukan sebagai Nabi yang baru, namun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Naam, penutup para nabi. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan sini. bi biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka berkeinginan kuat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum qatul anbiya. Intinya mereka adalah membunuh para nabi. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa kullama ja'akum Rasul mimma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Naam, kapan saja, ya, ya, begitu datang kepada kalian seorang rasul, naam, bima la tahwa dengan perkara dengan ajaran yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum kalian pun sombong. Wa fariqan kadzdzabtum, fa fariqan Kemudian Naam, sebagian para nabi tersebut kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun dan sebagian para nabi tersebut kalian bunuh. Perhatikan ini, ba'dur rusul kadzabuhum. Sebagian para rasul mereka dustakan. Wa ba'dur rusul qataluhum dan sebagian rasul yang lain mereka membunuhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain apa? mengenai orang Yahud, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya wa qatlahumul anbiya perhatikan ini sungguh Allah Taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah Taala fakir dan kami adalah orang-orang kaya itu siapa ini orang Yahud orang-orang Yahud nah kemudian Allah SWT mengatakan sanaktubu ma qalu sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan wa qatlahumul anbiya dan perbuatan mereka membunuh para nabi wal billah Nah, limada kenapa hal ini terjadi? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum. Karena para rasul tersebut datang kepada mereka dengan perkara dengan membawa syariat yang tidak mencocoki sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fakaifa yaqulun? Bagaimana mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina? Bagaimana mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami? Wa aina hadza minal iman? Di mana ini? Dari keimanan bila dari unzila alaihim dengan apa yang turun kepada mereka? Mana imannya? Kalau seandainya kalian berkalian itu beriman dengan apa yang turunkan berkalian eh, berupa Taurat, saya kalian mengimani Al-Qur'an, mengimani Injil dan yang semisalnya. Naam. Wa aidan mimma unzila alaihim bit Taurat na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga perkara yang perlu diperhatikan eh Nah, termasuk perkara yang turunkan kepada mereka di dalam Taurat adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana khuluqul Qur'an. Suatu ketika Ummul Mukminin ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum wa kana al Qur'an. Wa barakallahu fikum. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an dalam artian Rasulullah senantiasa berupaya semaksimal mungkin dan Rasulullah menerapkan, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. Kita lihat sini. Wa bayanu risalatihi wa sifatihi alaihi salatu wassalam. Dan di dalam Taurat juga ada penjelasan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad dan juga sifat-sifatnya. Falimada lam yu'minu bi Muhammad dan alaihi wasallam? Kemudian kenapa? Kemudian kenapa mereka justru tidak beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal iman Nabi Muhammad dan alaihi wasallam huwa imanun bima unzila alaihim. Padahal sesungguhnya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah beriman terhadap apa yang telah turunkan kepada mereka. Waqad kafaru bih padahal sungguh mereka telah kufur dengannya. Wahum yakulun dalam keadaan mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaihim. Kita beriman dengan apa yang turunkan kepada kami. Dusta, ucapan yang bohong, ucapan yang apa? Yang bohong, kedustaan ada pada mereka. Waliyadzubillah. Dan ini men, termasuk salah satu sifatnya orang Yahud. Barakallahu fikum yang mereka berupaya menutup-nutupi kebenaran, taklibun haqaid, memutarbalikan fakta dan semisalnya. Nah, ketika ditanya suatu ketika mengenai ayat rajam, ya, barakallahu fikum yang ada pada kita mereka, apa yang mereka lakukan? Ditutup itu ayat rajam itu dengan tangannya, bayangkan tuh. Dengan telapak tangannya. Kemudian ketika suruh mengangkat enam telapak tangannya, akhirnya ter, eh, ter eh, nampaklah yang namanya ayat rojam. Mereka berupaya untuk menyembunyikan kebenaran. Nah, barakallahu fikum itu. Hati-hati. Orang Yahud, hati-hati. Naam. Berikutnya, kata beliau sini, Wahana yashmul man yakul perkara ini juga termasuk perilaku jahiliyah kata beliau, Syekh Shalal Fauzan wafaqahu Allah taala Wahada dan penjelasan ini yashmal mencakup menyakul orang yang mengatakan ana la atba illa fulana minal ulama ini. Taklid kepada para ulama hati-hati. Ini terjadi pada zaman kita sekarang ini, terutama para orang hizbiyun yang mereka pemuja yayasan atau pemuja na'am barakallahu fikum proposal dan semisalnya, pemuja na'am barakallahu fikum na'am eh, wasilah dakwah yang mengandung unsur hizbiyah dan semisalnya, dakwah dengan televisi, dakwah dengan video, makhluk gambar gambar makhluk bernyawa dan semisalnya Ewa, seperti ini keadaannya. Perhatikan, ana la atba'illa fulana min ulama. Aku tidak mengikuti kecuali fulan dari kalangan ulama. Taklid. Eh, muqallid. Nah, mengekor terhadap para ulama ini dilarang. Karena kita yang diperintahkan mengikuti para ulama atau mengikuti dalil. Tentunya mengikuti dalil. Nah, man faraqad dalil balan sawai sabil. Barang siapa yang berpaling, memisahkan diri daripada dalil daripada ad-dalil, nah sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Wallahiyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hati-hati. Sekarang kita berada di zaman yang penuh dengan gejolak apa? Fitnah. Nah, wal wajib annahu yaqbalul haq. Padahal yang wajib itu hendaknya dia menerima kebenaran. Eh, bukan Syekh fulan, Syekh alan, ulama fulan, ulama alan, jangan. Taklid adalah haram barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi orang muqallid, tapi jadilah kita orang-orang yang muttabi', mengikuti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Bukan dari muqallid. Nah, karena muqallid, taklid adalah sebagaimana ungkapkan sebagian para ulama, taklidu naqabulu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Eh? Takliduna naqabulu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata, yang mana orang tersebut tanpa menyebutkan hujah bagi orang yang bertanya. Jadi bertanya misalnya hukumnya apa ini haram, hukumnya apa ini halal, Berucap tanpa hujah wala syai', cuma sekedar ucapan saja. Nah, akhirnya diikuti. Ya, akhirnya jadikan panutan, sandaran. Hati-hati seperti ini barakallahu fikum. Wal wajib kata beliau, wal wajib annahu yaqbalul haq wa la yata'assab li imamih aw li mudarrisih aw li syaikhih dan jangan sampai dia ya ta'assab fanatik kepada imamnya, eh, ta'assub dengan imamnya atau kepada gurunya atau kepada syekhnya. Kalau syekh bilang ayah ya kalau bilang B ya B nggak bisa ada yang menyelisihinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Lukmaniun. Orang-orang Lukmaniun pengikutnya Lukman Ba'abduh dan juga yang semisalnya mereka seperti itu. Kalau Syekh Rabi bilang A ya A, bilang B ya B, emangnya Syekh Rabi itu wahyu. Eh? Emangnya Syekh Rabi itu wahyu. Bukan wahyu barakallahu fikum kita juga bukan orang-orang yang mukallid dengan Syekh Yalah juri bukan. Kita adalah pengikut dalil Al-Qur'an As-Sunnah. Kita nggak pernah mengatakan kita mengikuti Syekh Yalah juri kalau Syekh Al-Hajuri mengatakan A, A, B, B, tidak. Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah wa beliau adalah Syekhuna Al-Fadil Al-Jalil. Eh, beliau adalah Naam syekh kami yang senantiasa Walhamdulillah berupaya Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Tuduhan-tuduhan mereka Terhadap syekh Yahya Naam barakallah fikum tuduhan yang bersumber dari kedustaan belaka billah. Dan beliau, wafaqahullah, kami menyaksikan pribadi bagaimana beliau waktu di Damaj, Eh, beliau ketika mengajar berfatwa untuk jihad, nah melawan Syiah Rafidah, Ketegaran beliau dalam berdakwah, keberanian beliau dalam melantunkan kata-kata melawan Syiah Rafidah dan semisalnya. Itu menunjukkan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu dan beriman diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita dituduh kita hajuriun, antum hajuriun. Kalian tuh mengikornya Syekh Hajuri, siapa yang bilang? Kita bukan hajuriun, bukan lukmaniun, bukan juga rojaliun, bukan juga pengikutnya orang-orang tulkornen dan semisalnya bukan. Bukan Hizbiun. kita ahlu Sunnah wal Jamaah yang berupaya semaksimal mungkin meniti jejak generasi salafun saleh sejak dini, berupaya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pedoman kita, sandaran kita, panutan kita. Ada pun syekh kita, Syekh Yahya Al-Hajuri wafaqahullah wa eh, selama beliau berada di atas kebenaran, berada di atas al-haq, berada di atas Al-Qur'an was sunnah kita bela. Sesuai dengan kadar berbagai teguhnya beliau terhadap Al-Quran Sunnah. Tidak seperti orang-orang Lukmaniun yang mereka mengandalkan. Intinya kalau Syekh Robi bilang ayat A. Nah, eh, kalau Syekh Lukman, misalkan Ustaz Lukman, bilang ini nggak boleh, boleh, nggak boleh, ya nggak boleh, ya boleh, boleh. Terutama yang di akhir-akhir ini barakallahu fikum kami mendengar langsung dari salah satu muridnya mereka, eh, istilahnya pengikutnya mereka mengatakan bahwasannya nah terutama pada nah bulan Agustus itu, bulan Agustus ini barakallahu fikum Nah, ada fatwa dari Jember katanya. Jember itu ma'had pondok pesantrennya Lukman Ba Abdu. Nah, katanya menghimbau eh, kepada salafiyin seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Dari mana himbauan seperti ini barakallahu fikum? Ahlus sunnah apakah layak seperti itu? Alasannya karena dikhawatirkan terjadi fitnah dengan pemerintah. Tidak. Pemerintah tidak ada paksaan melarang atau paksaan mengharuskan kita mengibarkan barakallahu fikum nam. Mereka hanya sekedar menghimbau, tidak ada sanksi dari mereka. Kenapa kita mah justru yang tahu hukumnya sejak dulu? Nah, barakallahu fikum kemudian sekarang malah berubah pikiran. Barakallahu fikum mengetahui itu perkara yang tidak boleh. Taklidun, eh, mengikuti orang kufar, tasyabbuh bil kufar. Malah sekarang dirayakan, sekarang di nah barakallahu fikum di kumandangkan pendapat yang sesat tersebut barakallahu fikum. Kenapa tidak tidak, tidak dulu? Kita ahlu sunnah sejak dulu dimusuhi. Sejak dulu ahlu sunnah juga dipantau. Sejak dulu ahlu sunnah curigai. Tapi kenapa tidak mengibarkan sejak dahulu barakallahu fikum? Perlu berhati-hati. Inilah yang namanya ahlu bid'ah wad dalal. Hizbiyun mereka berbolak-balik. Barakallahu fikum dalam artian mereka berupaya mengubah dakwah salafiyah menjadi dakwah hizbiyah wal billah. Hati-hati. Nah, kita sebutkan sini, mitlu masyayikh turuk yata'assab lahumul muridun wal atba'. Seperti para masyayikhnya orang-orang sufi. Nah, barakallahu fikum masyayikh turuk adalah orang masyayikhnya atau syekh-syekhnya orang sufi. Yata'assab lahumul muridun wal atba'. Pengikut-pengikut mereka nah fanatik terhadap masyayikh tersebut. Fanatik terhadap syekhnya tersebut tersebut wal atba' dan para pengikutnya. Muridun adalah murid-muridnya, santri-santrinya gitu ya. Nah, barakallahu fikum mereka ta'assub dengan guru-guru mereka. Wal atba' pengikutnya juga ta'assub dengan syekh mereka. Kita al sunnah tidak layak seperti itu. Walayakbaluna al-haqqa illa ma qala wa hadha amrun batil. Dan mereka tidak menerima kebenaran melainkan apa yang diucapkan oleh syekh-syekhnya mereka. Wa hadha amrun batilun. Ini adalah perkara yang batil. Nah, barakallahu li annahu la yajibu ittiba'u mu'ayyanin min al-khalqi illa Rasulullah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak diperbolehkan mengikuti nah, orang yang ditentukan atau tertentu dari kalangan makhluk ini kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah niscaya Allah taala akan mencintai kalian barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, "Wa man qala innahu yajibu ittiba'u mu'ayyanin ghairu rasul fa innahu murtadun." Perhatikan ini, bahkan ada lafaz yang sangat keras. Nah, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya wajib mengikuti enam orang tertentu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sungguhnya dia telah murtad keluar dari agama Islam. Yustata diminta untuk taubat orang tersebut. Fa in jika dia mau taubat. Wa illa qutil jika jika tidak mau taubat dibunuh. Kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana hal ini ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul karena orang tersebut menjadikan nama seseorang itu nama sebanding atau setara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beda. Jangan disamaratakan. Beda Rasulullah dengan nama barakallahu fikum dengan manusia biasa. Dalam artian dari sisi apa? Beliau dapat wahyu, beliau adalah nabi. Nama barakallahu fikum seperti itu. Karena tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan. Nah, kecuali yang Allah Ta'ala jaga mereka dari kalangan nabi al-mursalin. Nah, barakallahu fikum. Fala ahada yajibu ittiba'u ila Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang wajib yang wajib diikutinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu minal a'immah wal ulama. Ada yang selainnya dari kalangan para a'immah dan para ulama, para imam dan para ulama rahimahullah fayuttaba'una ma wafaqu fihi al-haq. Nah, mereka diikuti Nah, manakala apa? Pada perkara yang mereka mencocoki kebenaran. Jadi kita mengikuti mereka, membela mereka sesuai dengan kadar karena mereka mencocoki kebenaran. Kita membela syekh kami Yahya Al-Hajuri wafaqahullah dan juga yang semisalnya karena beliau mencocoki kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran, mendakwakan Al-Qur'an, mendakwakan As-Sunnah, menebarkan As-Sunnah, mematahkan taring-taringnya ahli bid'ah dalal. Namun billah hati-hati barakallahu fikum jangan sembarangan. Wa ma akhta'u fihi minal istihad fa innahu la yajuzu akhduhu. Perhatikan ini. Dan apa-apa yang mereka telah keliru berupa istihad maka tidak boleh kita mengambilnya. Karena istihad ada dua jenis. Istihad yang benar maka silakan ambil. Istihad yang keliru kita tinggalkan para fikum karena istihad yang keliru dia eh, orang yang beristihad tersebut mendapat satu pahala. Namun istihadnya benar, apabila istihadnya benar dia dapat dua pahala, pahala istihad dan pahala kebenarannya. Nah, barakallahu fikum mencocoki kebenaran. Namun kalau keliru bagaimana kata beliau? Wa ma akhtau fihi minal istihad fa innahu la yajuzu akhdhu. Dan apa-apa yang mereka keliru berupa istihad maka tidak boleh mengambilnya. Walau kana minal a'immah, walaupun termasuk dari kalangan kalangan a'immah bayangkan tuh. Para imam, para masyayikh beristihad keliru tinggalkan. Buktinya mana buktinya? Buktinya para masyayikh ahli sunnah wal jamaah juga meninggalkan istihadnya sahabat. Siapa itu? Istihadnya Utsman bin Affan. Istihadnya siapa? Utsman bin Affan ketika beliau beristihad tentang adzan dua kali di hari Jumat barangkali barakallahu fikum. Bagaimana tanggapan para ulama al-Sunnah? Nah, ini termasuk perkara yang bid'ah sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Namun apa yang dilakukan para ulama al-Sunnah? Para ulama al-Sunnah meninggalkannya, meninggalkan istihad yang keliru tersebut, meninggalkan istihad yang keliru. Nah, kita nah, yang jauh daripada zaman sahabat barakallahu fikum ketika ada para ulama, para masyayikh yang keliru dalam beristihad, dalam berpendapat kita tinggalkan Enggak usah takut karena sandaran kita adalah ad-dalil. Naam. Wa hum yaqulun Mereka dalam keadaan mereka mengatakan seperti itu yaqulun la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalam rasul Padahal mereka para ulama yang keliru tadi Eh? dalam keadaan seperti itu mereka mengatakan wala takhulu min aqwalina. Jangan sekali-kali kalian mengambil ucapan-ucapan kami illa ma wafaqa kalamar rasul, kecuali yang mencocoki ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang mencocoki sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita nukilkan yang terakhir itu ucapan Nam Al-Imam Malik Imam Darul Hijrah Abu Abdullah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadlih kata beliau Innama ana basharun. Hanya saja aku adalah manusia biasa. Ukhtil wasib. Aku keliru dan aku kadang benar. Nah, barakallahu fikum. Fangduru birra'i. Maka lihatlah oleh kalian, nah barakallahu fikum pendapatku atau nah fatwaku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Nah, ha, selama ucapanku atau pendapatku atau fatwaku mencocokkan Al-Qur'an sunnah maka ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Nah, nah kata beliau, fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh bih. Nah, selama mencocoki Al-Quran, mencocoki dalil Al-Quran Sunnah, maka ambillah. Wa kullama lam Al-Quran, wa kullama lam yuwafiqil kitab Sunnah, fatrukuh. Selama pendapatku, pemikiranku tidak mencocoki Al-Quran Sunnah, maka tinggalkanlah. Itulah ucapan seorang imam. Beliau menyandarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fiikum ya wanam. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan sendiri menyatakan dalam ha, eh, syarah beliau terhadap Mandum Al-Haiyah beliau mengatakan, "Fala yajuzu akhdhu qawlil faqih." tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang yang fatih mahma balagha minal fiqhi wal ilm walaupun orang tersebut sampai tingkatan puncak kefatihannya dan ilmunya illa idza kana baniyan ala dalil sahih kecuali apabila nah barakallahu fikum ucapan tersebut dibangun di atas dalil yang sahih amma in kana mukhalifan lid dalil namun apabila menyelisih dalil fala yukhad bih maka jangan diambil ucapan tersebut li'annahu la qawla li ahadin ma'a qawli rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tidak ada ucapan yang dianggap Nah, untuk seorang pun bersama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya nah barakallahu para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyandarkan dan menyarankan menghimbau nah barakallahu ahlu sunnah wal jamaah dan kaum muslimin secara umuman untuk mencontoh dan mengikuti dan bersandarkan terhadap dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum Cukup sekian yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين